Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir terakhir kita ambil kemarin mengenai hadis yang dikenal dengan hadis hasan li Karena sudah kita lewati Pembagian putaran global secara global, hadis ada yang mutawatir ada yang ahad. Yang mutawatir itu yang diriwayatkan oleh sekumpulan. Nah, barakallahu fikum banyak dari kalangan para sahabat atau intinya banyak yang meriwayatkan dan bisa dikatakan tidak mungkin mereka untuk sengaja berdusta. Hadis ahad terbagi menjadi berapa bagian? Hadis ahad terbagi menjadi berapa bagian? Terbagi menjadi berapa bagian? lima pembagian. Sahihun li dhatih sahihun li ghairih, hasan li dhatih hasan li ghairih, dhaifun jiddan. Paham ya? Dhaifun jiddan karena nanti kalau dhaif biasa namanya dhaifun munjabir itu nanti masih bisa ditopang, dikuatkan, ditambal gitu ya. Semakin apa? Tambalannya semakin banyak semakin kuat istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum itu di dalam ilmu hadis seperti itu. Jadi hadis dhaif yang dhaif munjabir namanya. Dhaif munjabir dhaif yang ringan, itu nanti kalau dikumpulkan berbagai macam jalannya sama-sama dhaifnya, itu nanti naik derajatnya menjadi hasan li ghairih. Itu pembahasannya nanti. Apa maksudnya ya? Tapi kalau hadis palsu dengan hadis palsu walaupun lima hadis palsu tambah palsu tambah palsu tambah palsu enggak diterima. Karena nanti ada pembahasannya. Hadis maudhu' palsu. Paham ya? Tapi kalau hadis dhaif, dhaifnya masih ringan, itu nanti dikumpulkan berbagai macam jalannya naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Sebagaimana hasan li ghairi, hasan li ghairi atau hasan li dzatih ya. Apaan? Hasan li dzatih itu kalau dikumpulkan berbagai macam jalannya hasan li dzatih tambah hasan li dzatih menjadi apa? Sahihun li ghairi. Seperti itu. Pertanyaannya sekarang barakallahu fikum, pertanyaannya Abdurrahman. Pertanyaan apa perbedaan hadis sahihun li dzatih dengan hasan lidzatih bedanya apa kemarin? Kalau sahih lidzatih hafalannya kuat, sempurna, sempurna kekuatan hafalannya. Kalau hasan lidzatih Kenapa? Nah, hafalannya tidak sekuat dengan apa perawi di dalam sahih dzatih. Maksudnya apa? Hafalannya tidak sempurna kekuatan hafalannya di bawahnya biringan. Bedanya itu saja bedanya. Wa illa syarat-syarat yang lainnya sama semuanya. Ayyakuna rawi mausufan Ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Perawinya harus disifati dengan adalah. Adalah itu apa maksudnya Ibnu Umar? Orang yang kayak apa orang disifatnya adalah itu? Orang yang jalan hidupnya lurus. Seseorang dikatakan jalan hidupnya lurus manakala antum dan terus di atas dosa kecil. Naam, yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala shagha'ir. Seseorang dikatakan jalan hidupnya lurus itu yang tidak yang menghindarkan diri dari dosa besar-besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Syarat yang kedua ayyakuna Nam ayyakuna rawi mausufan bitamid dabat. Syaratnya yang kedua, perawinya hafalnya kuat sekali sempurna kekuatan hafalannya. Mau dhabtis sadar ataupun dhabtul kitabah. Karena dhabt sendiri ada dua ya. Dhabtis sadar berarti hafalan yang muncul dari dadanya itu hafalan dia. Kalau dhabtul kitabah yang dia sampaikan hadisnya sesuai dengan apa yang dia tulis dari gurunya pertama kali. Paham ya? Tidak tidak ada satupun yang terlepas. hadasana Ahmad ya Ahmad misalkan. Paham ya? Tapi kalau dia misalkan dengarnya dulu hadasana Humaid. Paham ya? Nah, ternyata di dalam catatannya juga Humaid tapi dia nyampaikannya hadatsana Ahmad. Berarti sudah hafalannya tidak seperti riwayat yang sahih tadi itu. Paham ya? Karena tidak apa? sesuai dengan tulisannya. Nah, barakallahu fikum na'am Allah musta'an. Dinukilkan dalam dalam barakallahu fikum dalam sebuah sejarah mengenai apa? Mengenai terkadang orang para ulama terdahulu itu saking lamanya tulisan-tulisan pengambilan hadis itu karena tintanya mungkin dahulu dengan sekarang bagus sekarang bisa dikatakan gitu ya. Kalau lama ditutup ini namanya tinta terkadang apa? Tinta itu? Eh? Bahasa jamannya bleber itu ya. Bahasa Indonesianya apa? Iya. Bahasa Indonesianya apa? Jadi tinta itu nggak tetap di situ. Jadi tinta itu kemana mana gitu intinya. Paham ya? Suatu ketika ada tulisan, walau alam lupa juga sumbernya, al-habatus sauda dawaun nuklida Pernah dengar itu? Pernah dengar ya? Nah, bahasa jintan hitam itu adalah obat segala penyakit. Ternyata Alhabatus sauda itu tadi Nah, barakallahu fikum. Wallahualam bagaimana kisahnya yang jelas ternyata titiknya yang pada nah barakallahu fikum ba itu tiba-tiba berubah jadi dua. Al hayatus sauda akhirnya. Al hayatus sauda dawaun yaqda ular hitam. Itu obat segala penyakit. ya itu mungkin bisa terjadi seperti itu. Terkadang dia misalkan nah barakallahu fikum mungkin tulisannya apa gitu ya misalkan nah barakallahu fikum misalkan seharusnya Eh, seharusnya bak dari ya gitu loh. Karena apa? Karena saking lamanya tadi itu. Nah, kalau nggak kuat hafalannya bagaimana? Itu nanti bisa jadi kritikan bahwasanya perawi ini lemah gitu. Paham ya? Tapi kalau eh, tamu dapat kekuatan hafalnya kuat sekali, nam dapat sadar dari itu, dia menyampaikan sebagaimana permulaan dia mengambil dari gurunya, itu bisa dikatakan apa perawi yang na barakallahu fikum tingkatan yang pertama yaitu untuk hadis yang sahihun lidzati. Naam. Maafkan salah ya. Eh, adapun Syarat-syarat yang lainnya sudah kita lewati semuanya. Untuk mengenai sanadnya harus bersambung. Ayyakuna sanadu muttasilan. Bukan mungkotek, bukan apa? Mu'dal. Nanti pembahasan ada sendiri masalah mu'dal dan mungkotek. Kemudian hadisnya bukan apa? Hadisnya selamat dari apa? Ayyakuna saliman minasyudzud. Hendaknya hadisnya itu selamat dari apa? Keganjilan dalam periwayatan atau dalam lafadznya atau yang semisalnya. Kemudian selamat juga dari apa? Ilah qadihah cacat yang apa yang bisa merusak karena nanti ada cacat yang tidak merusak ada cacat yang bisa merusak itu nanti ada pembahasan tersendiri qala al muallifu rahimahullah kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya masih mengenai atau istilahnya masuk dalam pembahasan yang baru yaitu al hasan li ghairihi qala rahimahullah wal hasan li ghairihi dan hadis hasan li ghairihi na barakallahu fikum adalah hadis ad-dha'ifu idza ta'addadat turuquhu ala wajhin yajburu ba'daha ba'dha bihaitsu la yakunu fiha kadzdzabun wala muttahamun bil kadzib. Perhatikan baik-baik ini. Hadis hasan li ghairihi itu sebenarnya adalah hadis dhaif. Sebenarnya hadis lemah. Yang apa? Yang apabila jalan-jalannya, jalan-jalannya diterkumpulkan berbilang banyak jalannya, banyak jalurnya, ala wajhin yajburu ba'daha ba'dha. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan hadis dhaif tersebut masih memiliki sisi. Sisi apa? Sisi saling bisa menambal sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Bahasa menopang. Jadi hadisnya dhaifnya itu misalkan ada tiga hadis dhaif. Tapi dhaifnya dhaif yang ringan. Nah, barakallahu fikum bukan dhaif jiddan ya. Dhaif munjabir. Ditambah dhaif munjabir tidak tambah dhaif pun jabir atau bahkan dua saja, itu tingkatannya bisa naik nanti menjadi hasan li Apa Maksudnya itu ya, kita lihat. Tapi kalau dilihat per individu, per individu dhaifun yang tidak apa barakallahu fikum dhaifun sendiri gitu, enggak bisa jadikan. Harus tergabungkan dulu. Bisa jadi hujjah nih hasan li khairih. Mafhum? Caranya gitu, kita lihat. Naam ala wajhin dari sisi apa? Nam dari sisi yajburu ba'daha ba'dha. Sebagian riwayat atau sebagian jalan tersebut saling menopang, saling menambal sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Itu. Jadi hadis yang ya hadis yang dhaif tadi, hadis yang lemah tadi itu, paham ya? Dikumpulkan berbagai macam jalannya. Masing-masing hadis dhaif itu saling bisa menopang, menambal gitu loh, menutupi. Paham maksudnya itu ya? Jadi hadis dhaif yang mana yang bisa jadikan Hujjah dalam artian yang bisa naik derajatnya ke tingkat hasan li khairih, dhaifun munjabir istilahnya. Paham ya? Nam dhaif yang masih bisa masih bisa menambal atau menopang yang lainnya. Paham maksudnya ya? Tapi kalau dhaifun jiddan bagaimana? La yuhtajju bih. Enggak bisa dijadikan hujjah kalau dhaifun jiddan. Eh? Walaupun para ulama mengatakan dalam masalah targhib tarhib boleh katanya namun yang rajih, nah barakallahu fikum diperbolehkan tapi harus menjelaskan. Hadisnya ini maknanya bagus seperti ini tapi dhaif. Bukan semata-mata jadikan hujah. Paham ya? Mas targhib itu masalah dorongan, ngasih dorongan, motivasi. Paham ya? Targhib itu memberikan ancaman neraka seperti ini, seperti ini misalkan. Nah, itu dengan hadis dhaif kata sebagian para ulama boleh. Tapi kita katakan diperbolehkan ada syaratnya menyebutkan hadis dhaif itu. Syaratnya apa? Menjelaskan bahwasannya hadis dhaif itu loh. Utlubul ilma walau bisin. Boleh enggak nyampaikan kita? Kalau Nah, kalau kita menjelaskan boleh utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dah gitu, Pak. Kalau gitu nanti orang tersamarkan dengan sahih. Kita jelaskan hadis ini mau maudhu palsu itu orang gitu. Boleh menyampaikan hadis dhaif tapi dengan cara apa? Untuk menjelaskan dari itu. Nah, bahwasannya itu hadisnya dhaif. Tapi kalau untuk hujjah jangan. Nah, kecuali dhaifnya apa tadi? Munjabir. Itu pun harus ditambah. Tambah-tambahan. Dhaifun munjabir ditambah dhaifun munjabir sama dengan Hasan li ghairihi. Seperti itu ya. Kita lihat di sini. Naam, eh, bihaitsu la yakunu fiha kadzdzab. Dengan catatan di dalam hadis itu tidak ada perawi yang kadzdzab. Kadzdzab itu pendusta. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Kalau cuma sekali dua kali apa namanya? Kadzib. Tapi kalau berkali-kali ngikuti timbangan apa? Fa'al, kadzdzab Oleh karena itu para perawi terkadang mereka mensifati bukan dengan lafaz kadzdzab itu dajjal. Wah, parah sekali. Dajjal itu artinya kadzab. Paham ya? Dajjal kadzib. Dajjal itu kadzab. Jadi terkadang antum melihat dalam dalam kitab Jarh wa Ta'dil seperti itu. Wah, ini perawinya kok eh, menjarahnya kok ngeri sekali. Dajjal artinya kadzab. Atau jumpai aja kalau nggak percaya dia lihat, lihat sendiri masalah kitab kita masalah Jarh wa Ta'dil. Masalah-masalah perawi itu kadang intinya apa? Intinya sesuai dengan keberadaannya. Nah, barakallahu fikum terkadang kadzab dibilangnya dajjal itu. Wala muttahamun bil kadzib dan orangnya tidak dicurigai, eh, tidak dicurigai, tidak juga tertuduh dengan dusta. Karena nanti mengurangi derajatnya juga. Jadi seorang perawi ketika dia itu sudah disifati dajjal atau kadzab atau dia dicurigai atau dia dituduh dengan dusta itu nanti mengurangi derajatnya. Paham ya? Karena terkadang nanti disebutkan oleh alam sebutan atau tidak sebuah hadis itu sebenarnya hadisnya itu bisa dikatakan dengan yang lainnya itu sahih. Cuman di dalam sanatnya itu terkadang ada perawi yang perawinya sebenarnya sikoh, cuman perawi ini punya sekretaris. cowok sekretaris ya? Yang suka nyatat hadisnya. Nah, sekretarisnya nggak amanah gitu loh. Sebagaimana kemarin saya sebutkan ya, nggak amanah. Jadi dia seharusnya nam sekretaris nulis Ahmad misalkan dia malah nulisnya Mahmud misalkan. Akhirnya apa? Perawi yang seharusnya tikoh tadi turun derajatnya gara-gara apa? Gara-gara si Na'am barakallahu fikum penulis tadi itu. Istilahnya apa penulis hadisnya ini? Warraq itu istilahnya ya. Itu ya. Nah, atau istilahnya nam katib yang afan, katib itu sekretarisnya. Nah, sehingga disebutkan dalam kitab-kitab itu terkadang enam sebabnya karena katibnya itu, penulisnya apa istilahnya sekretarisnya tadi itu. Akhirnya derajatnya pun turun. Walaupun aslinya dia fiqh gitu loh. Allah musta'an. Kita lihat sini. Misalnya contohnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam contohnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi apabila Rasulullah membentangkan kedua tangannya fit doa di dalam berdoa lam yarudhuma hatta yamsah bihima wajha ini paham ya jadi berdoa gini sudah selesai paham ya kita lihat hadisnya kita lihat dulu naam dahulu Rasulullah SAW ketika membentangkan kedua tangannya ketika berdoa lam huma Rasulullah tidak mengembalikan kedua tangan tersebut hatta yamsah hingga Rasulullah mengusapkan bihima dengan kedua tangannya wajah-wajahnya gini. Hadisnya ini dhaif, paham ya? Namun sebagian para ulama mengatakan dhaifnya masih munjabir. Walaupun yang sahih nanti hadisnya ini dhaif ya, didhaifkan oleh Syekh Ibnu Baz alaih dan Syekh Ibnu Saimin sendiri di dalam sebagian fatwa beliau Apakah disyariatkan seseorang itu ketika habis berdoa mengusap wajahnya la yusra, enggak disyariatkan Kenapa? Karena semua dalil yang menunjukkan atau hadis yang menunjukkan bahwasannya nah barakallahu fikum setelah berdoa Rasulullah mengangkat tangannya kemudian mengusap wajahnya hadisnya dhaif. Kesimpulannya bagaimana? Berarti dhaif, la yuhtajju bih. Paham ya? La yuhtajju. Bahkan sebagian ulama ya, ada yang mengatakan perbuatan tersebut sampai tingkatan bid'ah. Paham ya? Tingkatan sampai tingkatan bid'ah. Lalu terus bagaimana? Oh, untuk mengangkat tangannya ijma udah boleh. Eh, ngangkat tangannya ya ketika berdoa ya, kecuali di beberapa tempat nggak boleh mengangkat tangan ketika berdoa. Seperti antum sujud, antum nggak boleh sujud berdoa tangan-tangan ini. Paham ya? Padahal di dalam sujud suruh memperbanyak doa nggak? Aksir doa, perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Itu tapi nggak boleh ngangkat tangan. Paham ya? Memang ada tempat-tempat yang memang dilarang gitu loh. Tapi hukum asalnya al kedua fid arafulnya ada ini. Hukum asal dalam berdoa apa mengangkat kedua tangan kecuali yang dikecualikan tadi ya paham maksudnya ya doa-doa yang mereka nggak boleh ngangkat ya nggak ngangkat nah dan tidak pernah nukil Rasulullah ya kita harus menghindar seperti enam berdoa mengangkat kedua tangan sehabis sholat lima waktu sholat wajib itu nggak dinukilkan tapi kalau sholat sholat sunnah memang setelah hukum asalnya mengangkat kedua tangan untuk mengusapnya dalilnya taif berdoa alhamdulillah itu nggak ada dalilnya Nah, barakallahu fikum, angkat tangan enggak masalah. Nah, seperti itu. Tapi untuk masalah mengusapnya dalilnya dhaif. Tapi kita lihat ini sebagai contoh yang Hasan al karena memang hatta Syekh Ibnu Basan sendiri mengatakan yang mengamalkan la yungkar alaih, enggak diingkari katanya. Kalau berdasarkan orang yang mengatakan apa? Hadisnya Hasan al Tapi berdasarkan orang yang mengatakan itu dhaif, lemah, yang enggak bisa ditopang dan itu yang rajih, mengangkatnya tidak disyariatkan. Jadi kita lebih menguatkan yang dhaif yang tidak tertopang di situ. Nah, kita lihat di sini Wa akhrajahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi ya. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Qala fi bulughul Maram. Nah, berkata di dalam Bulughul Maram. Siapa berarti ini Bulughul Maram? Pengarangnya siapa kira-kira? Pernah dengar enggak kitab Bulughul Maram antum? Pernah dengar enggak? Pernah punya kitabnya? Pernah? Punya. Ya siapa pengarangnya? Budawat. <laughs> Oh, jangan. Jauhan. Nah, siapa? Bukan. Imam Nawawi punya sendiri. Siapa? Imam Bukhari lain. Bulughul Maram siapa? Antum? Antum? Antum? Bulughul Maram siapa? Pengarangnya? Antum? Antum? Naam. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali rahimahullah. Di Bulughul itu pemiliknya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi kalau antum dengar qala Al-Hafidh itu seringnya kalau mutlak seperti itu namanya Al-Hafidh itu adalah Ibnu eh, barakallahu fikum Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Ahmad bin Ali. Tapi kalau Ibnu Rajab itu juga Al-Hafidh tapi sering disebutkan. Qala Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Seringnya gitu. Tapi kalau qala al hafid ma'rufnya siapa? al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Paham maksudnya ya? Bulughul Maram. Nah, kitabnya bagus sekali. Hadisnya enggak terlalu banyak, mungkin sekitar seribu lebih. Paham ya? Maksudnya itu enggak sampai ratusan ribu. Masalah fikih ya. Nah, masalah fikih yang paling bagus untuk saat ini yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad bin Hizam. Satu jilid. Nah, barakallahu fikum bagus sekali karena ada yang dhaif juga di dalamnya. Nah, barakallahu fikum cetakannya cetakan bagus. Nah, barakallahu fikum itu bisa dilihat sendiri di dalam maktabah-maktabah atau perpustakaan-perpustakaan yang ada. Yang jelas bulu kemarin sangat bagus sekali masalah fikih ya, kitab fikih. Jadi pernah di suatu ketika di darasnya Syekh yang hanya waktu itu ada orang tanya, "Syekh, bagaimana kalau orang itu mau menjadi qadhi?" katanya. Tahu qadhi enggak tuh? Qadhi itu yang memutuskan semua perkara lah, ada urusan-urusan masalah muamalah, masalah hukum itu. Hafal Al-Qur'an, hafal bulu kemarin. Tapi beserta sarah syaratnya tentunya ya. Kalau mau jadi menjadi khatib biar bisa khutbah sana kemari misalkan beliau waktu tanya itu beliau hafal Al-Qur'an riyadhus atau paham ya jadi kalau mau jadi semuanya dihafal atau salihin karena ya? belum maram tapi bukan dihafal aja paham juga maknanya karena hukum-hukum semua perhatikan baik-baik ya syarah bulughul maram banyak yang syarah Syekh Saleh Fauzan juga punya ya kan Syekh Nusaimin juga punya eh? Syekh Muhammad Hizam yang lima jilid itu juga punya banyak karena memang di dalamnya itu masalah fikih tadi itu mulai dari toharoh sampai sholat masuk sampai akhir masalah muamalah dia dan misalnya semuanya ada kita lihat sini walau itu inda Abi Dawud wa ghairihi Abu Dawud apa Abu Dawudin ini inda Abi Dawud apa Abu Dawudin ya kenapa Naam jadi inda Abi Dawud ya jadi hadis yang dhaif ini memiliki syawahid eh, memiliki naam syawahid-syawahid jadi istilahnya penopang-penopang atau penguat-penguat yang lain. Di di dalam sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Wa majmu'uha dan dikumpulkan berbagai macam jalannya tadi itu yaqdi bi annahu haditsun hasanun. Naam, bisa menghantarkan atau bisa menaikkan derajatnya bahwasanya itu adalah hadis yang hasan. Hasan li ghairihi. Ini berdasarkan naam sebagian orang atau sebagian ulama yang apa? Yang menghasankan hadis ini, hasan li khairih. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin sendiri, nah kami pernah baca di dalam majmu fatwanya itu, penukilan tapi ya, itu boleh ditanya masalah apakah disyariatkan atau tidak. Setelah berdoa mengatakan kemudian mengusapnya, la yusra' enggak disyariatkan. Karena semua hadis mengenai na'am barakallahu fikum, na'am mashul wajh ba'da du'a itu dhaif. Semua hadis yang mengenai apa? mengusap wajah setelah berdoa itu dhaif lemah. Jadi yang kita ambil adalah yang kalamnya beliau di dalam fatwa-fatwa beliau. Wa inna masumi Hasan li ghairih. Dinamakan Hasan li ghairih kenapa? Li'annahu law nudira ila kulli tariqin bin firadihi lam yablugh rutbatal hasani. Dikarenakan kalau dilihat kepada setiap jalan dengan sendirinya, masih dengan per individu hadis dhaif, dhaif, dhaif itu kalau dilihat per individunya, itu tingkatannya lam yablugh rutbatal hasani. Tidak sampai tingkatan apa? tidak sampai tingkatan hasan. Kalau sendirian tapi ya. Dia akan naik menjadi hasan di khair kalau dikumpulkan, ditambah tadi itu. Mahum? Naam. Falamma nudhira ila majmu'i turuqihi qawiyya hatta balaghaha. Kemudian tatkala dilihat nah, setelah dikumpulkan berbagai macam jalannya qawiyya, akhirnya menguat. Tingkatannya itu menguat hatta balaghaha hatta balaghaha hingga dia mencapai derajat hasan, tapi hasan apa? Hasan apa? Hasan li ghairihi. Berarti kesimpulannya hasan li ghairihi adalah dhaifun munjabir ditambah dhaifun munjabir. Dhaif yang masih ringan yang masih bisa menopang ditambah dhaif yang masih ringan atau bisa menopang menjadilah tingkatannya hasan li ghairihi. Adapun dhaifun jiddan la yuhtajju bih, enggak bisa dengan hujjah. Apalagi maudhu' tidak bisa dijadikan hujah. La aslalahu, enggak ada sumbernya, enggak asalnya juga enggak bisa dijadikan hujah. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.